Kemudian juga hadis Naam barakallahu fikum hasan. Yang mana hadis hasan itu tidak jauh beda pengertiannya dengan hadis yang sahih. Nah, adapun hadis sahih perbedakan dengan hadis hasan adalah mengenai apa kemarin? ad dabat Paham ya? Nah, kecermatan dan ketelitian serta masalah hafalannya. Paham itu ya? Kalau yang hadis sahih itu adalah apa? Tamud dabat Ayyakun rawi mausufan bid dabat at-tam. Paham itu ya? Adapun hadis hasan ayyakun rawi mausufan nam bi apa? Bidzabt al-khafif. Paham ya? Dzabtan khafifan. Dengan apa? Memiliki sifat dapat yang ringan atau di bawah daripada dapatnya yang sempurna tadi yang sahih tadi. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang kita masuknya hadis yang dhaif. Paham ya? Jadi syarat-syarat hadis sahih dengan syarat-syarat hadis hasan itu sama enggak? Aslinya kalau total ada ada yang sama enggak? ada yang sama, semuanya sama kecuali satu toh, masalah adabat, tamiya. ya? Nah, ayakuna. Nah, barakallahu ayakuna sanadu muttasilan pertama. Ittasalu ittisalus sanad pertama ya kan? Ayakuna rawi mausufan bil adalah. Kemudian yang berikutnya ayakuna rawi mausufan bil adabat atam Itu yang apa? Yang sahih. Paham ya? Kemudian ayakuna al-hadis khaniyan minasy Kemudian ayakuna al hadith khalian min al-illah al-qadihah. Ya lima itu. Itu yang hadis apa? Hadis yang sahih. Hadis yang hasan bagaimana? Sama. Nah, cuman bedanya masalah ad-dabat. ayyakuna rawi mausufan bin adalah, ayyakuna as-sanad muttasilan, ayyakuna ar-rawi mausufan bid dabat al-khafif. Eh, dabtan khafifan. Dab, dabtan khafifan. Paham itu ya? Kemudian ayyakuna as-sanad khalian minasyudud ayyakuna sanad khalian minal illah al-qadihah. Paham soal itu ya? Itu syarat daripada hadis hasan. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti nah barakallahu fikum akan disebutkan rincian-rincian yang mungkin selama ini kita sempat tersamarkan. Apa nah, sih bedanya hasan di khairi, hasan di dzati, sahih di khairi, sahih di dzati? Itu pada asalnya mudah. Sahih di dzati itu ya zat sanadnya sahih itu mudah. Adapun sahih li itu sama dengan hasan apa? Hasan lidzatih. Hasan lidzatih datang dalam berbagai macam riwayat Hasan lidzatih dikumpulkan di majmu' turuqih langsung menaik menjadi apa? Sahih li ghairihi. Paham itu ya? Kemudian Hasan li itu bagaimana? Hasan li itu aslinya adalah dhaif yang munjabir. Dhaif yang masih ringan, bisa ditopang, bisa ditambal lagi dengan hadis-hadis dhaif yang lain yang sama-sama munjabir. Nah, kemudian di majmu' turuqih dengan dikumpulkan jalan-jalannya eh, dan juga ada syawahidnya akhirnya apa? Naik menjadi Hasan li ghairi. Apa itu ya? Jadi Hasan li dengan sahih li ghairi itu hampir sama. Ayo nah barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala al-muallif rahimahullah Imam Al-Baiquni rahimahullah taala wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsamun kafur. Nah, ini harokatnya banyak yang keliru itu ya. Nah, bahwa aksamun kafur. Barakallahu fikum. Maknanya apa? Dan setiap enam hadis yang tingkatannya itu di bawah hasan, nah, maka itu adalah dhaif, lemah. Dan hadis dhaif ini pembagiannya banyak sekali. Apa maksudnya itu ya? Maknanya ya, fahwa dhaif wa huwa ahsan katsir. Dalam artian hadis dhaif ini pembagiannya banyak sekali. Munqati' juga dhaif, mu'dal juga dhaif. Hah? Paham itu ya? Kemudian hadis apa maudhu' dhaif enggak? Dhaif. Syad juga dhaif, mungkar juga dhaif. Paham maksudnya ini insyaallah ya? Ayo nah barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami. Hadis dhaif itu mudah nanti. Jadi beliau nanti akan apa? Ibnu nah barakallahu fikum al-Imam al-Baiquni rahimallahu taala beliau mengatakan intinya hadis dhaif itu selain hadis hasan. Ini kurang tepat ya. Bahkan selain hadis sahih juga dhaif enggak? Hah? Dhaif enggak? Dhaif enggak selain hadis sahih? Di bawah hadis sahih dhaif enggak? Di bawah hadis sahih dan hasan dhaif enggak? Nah, beliau mengatakan, nah setiap hadis yang di bawah tingkatnya di bawah hasan itu adalah dhaif. Ini nanti para ulama menyebutkan laukana seandainya mengalih menggunakan lafaz makbul. Nah, lafaz makbul dalam artian setiap apa? Setiap hadis yang di bawah makbul, makbul itu hasan dan apa? Dan sahih, maka itu adalah dhaif itu benar. Lebih bagus karena mencakup hasan yang dhaif itu loh. Tapi kalau cuman setiap hadis yang di bawah hasan adalah dhaif, nah itu kan berarti yang sahih tidak dimasukkan. Nah, kalian sini. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-hadits wa ad-da'if hadits yang lemah itu huwa al-qism ats-tsalits min fi an-nazm adalah pembagian ketiga dalam pantun atau puisi ini. Wa huwa ma khala an rutbatil hadits al-hasan. Yaitu yang kosong apa? Yang kosong dari tingkatan hadis hasan. Wa ma'lumun annahu idza khala an rutbatil hadits al-hasan dan perkara yang sudah diketahui juga bahwasanya apabila hadis itu kosong dari tingkatan hadis yang hasan, faqad khala an rutbati sihhah. An rutbati as-sihhah. Sungguh dia juga telah apa? Telah terkosongkan dari tingkatan sahihnya dengan sahih. Wa hina idzan taqul, wa hina idzan naqul, maka nah kita katakan pada waktu itu pula, tayyib. Naam, naqul kita katakan kita katakan al haditsu ad-dha'ifu, hadis yang lemah itu malam tatawafar fihi syurutus sihah wal hasan. Ini kepanjangan aslinya. Kalau seandainya kita katakan malam tatawafar fihi na'am syurutul makbul itu lebih lebih aula karena disebutkan sebagian para ulama seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi hadis dhaif itu adalah hadis yang apa yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat makbul. Makbul itu hadis yang terima. Hadis yang terima itu apa? Sahih dan hasan. Walaupun ini sudah benar juga ya. Cuman kalau ringkasnya pakai makbul itu loh. Karena dhaif nanti dimakbul enggak? Dhaif makbul enggak? Ya. Dhaif makbul enggak? Enggak makbul. Nah, barakallahu fikum. Karena yang diinginkan dengan dhaif ini dhaif yang ghair mujabir. Dhaif yang yang apa? Dhaif menjibdan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dhaifun syadid itu istilahnya. Paham insyaallah? Kita lihat sini. Jadi kita katakan hadis dhaif itu kata beliau, hadis dhaif itu adalah malam tatawafar fihi syurutus sahih wal hasan. Yaitu hadis yang tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Ai malam yakun sahihan wal hasanan, yaitu selama hadis itu tidak sahih tidak hasan, tidak dhaif. Kalau itu sudah tahu, benar ya? Nah, falau rawahu syakhsun adlun. Kalau seandainya ada seorang perawi yang meriwayatkan perawi tersebut adil, memiliki sifat adalah mustaqimus sirah ya kan? Nah, yang lurus dalam hidupnya, lakin dhabtuhu dhaif. Tapi hafalannya lemah. Dapatnya keternatan eh, dan ketelitinya hafalannya nah barakallahu lemah walaysa bi khafid dhabt. Tapi lemahnya itu bukan dikatakan dapatnya khafif, di bawah lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Di bawah lagi. Fa inna hadzal haditsa yakunu dha'ifan. Maka hadis ini menjadi lemah Dhaif, lemah. Masalahnya, nah, wa idza rawahu bi sanadin munqati. Namun apabila eh, dan apabila ada seorang perawi yang meriwayatkan dengan sanad yang munqati yang terputus, paham ya? Nah, munqati itu ma'ruf ya, terputus sanadnya ya, tidak sambung, tidak sambung terus Rasulullah itu. Ya, nah. Nanti akan kita lakukan pembahasannya. Yakunu dha'ifan aidha, maka itu juga menjadi hadisnya lemah. Hadis tersebut menjadi lemah juga. Wa halu majarrah dan perlakukanlah yang seperti ini. Maksudnya itu maksudnya itu suruh niatkan itu loh. Kami halum majarrah maksudnya niatkanlah, perlakukanlah yang seperti contohnya. Jadi kapan saja kamu menjumpai hadis kok mengkotak sanatnya dhaif. Menjumpai hadis kok nah kalau bingung perawinya kok lemah hafalannya. Tapi lemah hafalannya di bawah khafif, tapi lebih lemah lagi, itu berarti dhaif. Paham maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan. Jadi khulasannya bagaimana khulasannya? Khulasannya berarti hadis itu terbagi Nah, barakallahu fikum pada asalnya secara globalnya itu tiga. Sahih, hasan sama dhaif. Itu yang global dulu ya. Nah, barakallahu fikum karena yang sahih nah muhtajun bih. Hasan juga muhtajun bih. Baik itu sahih li ghairi atau sahih li dijadikan hujah. Hasan li hasan li dijadikan hujah. Adapun dhaif yang diinginkan sini adalah dhaif yang ghairu mujabir. Jadi la yuhtaju Tidak bisa dijadikan hujah. Nah, walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau dalam masalah fadailul a'mal itu diperbolehkan, tarhib-tarhib diperbolehkan itu tapi pendapat yang sahih tidak diperbolehkan. Karena nanti kalau seandainya kita membuka pintu, masalah itu nanti diperbolehkan berdalilkan hadis dhaif dalam masalah memberikan dorongan dan juga motivasi, itu nanti akhirnya banyak menggunakan hadis palsu. Hadis palsu kan dhaif kan akhirnya banyak memasukkan hadis. Menyebarkan hadis yang palsu berarti sama saja dia ikut ta'awun mengerjakan apa perkara yang Rasulullah larang dan Rasulullah ancam. Man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Paham salah ya? Nah. Kita lihat kesimpulannya. qad dzakara al-mu'allif al-an thalathata aqsam min al hadis. Mu'allif yaitu al-Imam Al-Baiquni sudah menyebutkan tiga jenisnya. Tiga jenis hadis yang barakallahu fikum yang beliau sebutkan. Awaluha sahihu wahwa matasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi 'abdun dhabitun an mislihi mutamadun fi dhabtihi wa naqlihi satu kemudian berikutnya apa wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahih taharat itu yang kedua hasan barulah yang ketiga beliau menyebutkan wa kullu ma'an rutbatni wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsamun kathur apa itu ya nah itu pembagian yang berapa yang ketiga hadis yang lemah Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya yang terdapat pada hadis yang sahih atau hadis yang hasan atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya hadis yang makbul. Mafhum insyaallah? Naam. As-sahihu al-hasan ad-dhaif. Lakin al-waqi' anna al-aqsama khamsatun ala maharrarahu Ibnu Hajar wa ghairuhu. Akan tapi kenyataannya, fenomena, kenyataannya, faktanya anna al-aqsama khamsah Bahwasanya pembagiannya itu ada lima. ala harrarahu Ibnu Hajar wa ghairuhu. Sebagaimana yang telah apa? Nam telah diuraikan atau telah ditetapkan oleh Ibnu Hajar dan juga yang selainnya. Paham ya? telah teliti dicek ternyata lima. Apa itu? As-sahihu li dzatih, alhasan sahihu li ghairih, Yang kelima ad Walaupun kalau kita telusuri Sebenarnya Sahih Nikoiri ini sama dengan Hasan Hidatih. Cuman terkumpulkan yang banyak gitu loh ya. Dikumpulkan hadis yang Hasan Hidatih dengan dikumpulkannya banyak jalan tadi itu. Di Majmu Turukih langsung naik menjadi apa? Sahih Nikoiri. Tahu ya? Hasan Nikoiri juga sama. hasilnya doa yang mujabir. Hadisnya lemah, do'id. Cuman mujabir. Mujabir itu masih bisa ditopang, bisa ditambal itu loh. Dengan dikumpulkannya hadis-hadis doa yang lain yang mujabir juga akhirnya yartaki naik menjadi hadis apa? hasan li ghairihi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fasihu, fasihuhu lidhatih. Maka sahih lidhatih itu huwa ma taqaddama ta'rifuhu sebagaimana sudah kita lewati pengertiannya. Adapun yang berikutnya pengertian sahih li ghairihi, hasan dan hasan li ghairihi insyaallah kita akhirkan. Yang jelas khulasannya barakallahu fikum wa barakallahu Hari ini kita membahas masalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat apa? Hadis yang makbul